dia karena dorongan syahwatnya demikian tinggi dan keinginannya untuk menikah karena memang dihiasi di hati manusia kesenangan, kecintaan, kesukaan kepada an-nisa lihat Nabi yang mulia demikian rahimnya demikian inginnya beliau pemuda-pemuda beliau nikah walaupun tidak punya apa-apa maka beliau bertanya Mada ma'aka minal Qur'an. Apa yang engkau hafal dari ayat Al-Quran? Kala laki-laki itu menjawab, Ma'i. Suratun kada wa suratun kada. Ma'i suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Addadaha. Saya memiliki surat ini dan surat itu dan surat itu Ditegaskan oleh beliau qala ataqra'uhunna an dhahri qalbik. Apakah engkau hafal surat-surat itu? Qala na'am, saya hafal. Iya. Qala idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Pergilah engkau. Sesungguhnya saya telah menikahkan engkau dengan wanita ini. Dengan mahar apa yang ada padamu dari ayat Al-Quran. Nikah. Dia tidak punya apa-apa. Tetapi ini pemuda sahabat. Kita harus mengikuti manhaj sahabat. Sahabat bertanggung jawab. Sahabat diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW. Jangan menadahkan tangan. Kalau salah seorang dari kamu berangkat ke gunung. Kemudian dia membawa kayu bakar di punggungnya. Lalu dia jual. Masih lebih baik bagi dia daripada menadahkan tangan Bahkan salah seorang di antara mereka pecutnya jatuh. Tidak ada tidak ada seorang pun di antara mereka yang meminta diambilkan oleh kawannya. Demikian kuatnya. Demikian penuh izahnya. Demikian penuh kemuliaannya dan kewibawaannya. Dan dia berusaha dan mencari. Dan berjalan di antara satu takdir dengan takdir yang lain. Jangan kita pikir pemuda ini yang tidak punya apa-apa, cincin besi nggak punya, maharnya Quran, kemudian dia tetap dengan istrinya tidak memberi nafkah. Tidak. Dia mencari, dia berusaha. Oleh karena itu, Imam Bukhari di kitab sahihnya di bagian kitabun nikah telah memberikan judul bab seperti yang saya berikan yang merupakan fikih beliau kemudian beliau mengatakan yakni memberikan alasan kenapa orang yang tidak mampu menikah karena berdasarkan firman Allah taala iyakunu fuqara yughnihimullahu min min fadlihi jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dari sebagian karunia-Nya. Jika mereka fakir, dinikahkan, maka Allah akan memberikan karunia, memberikan kekayaan kepadanya, memberikan kecukupan, memberikan kemampuan. Semua itu merupakan min fadlihi sebagian dari karunia Allah Jalla wa Ala. kita memperoleh pelajaran yang sangat-sangat tinggi tentang pentingnya pernikahan bagi setiap pemuda. Dan harus membantu mereka agar menikah. Jangan dihalangi apabila mereka telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah. Bahkan dibantu. Lihat pemuda-pemuda kita seolah-olah dia hidup sebatang kara. Walhal dia mempunyai bapak dan ibunya dan pamannya dan keluarganya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendukungnya untuk menikah. Dengan berbagai macam alasan yang tidak syar'i. Orang-orang salaf dahulu, para sahabat tabi'in mendukung menganjurkan, memerintahkan, menyuruh. Bahkan sebab Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis, "Ya ma'syar syabab dia dipanggil oleh Uthman bin Affan akan dinikahkan oleh seorang wanita, tapi dia tidak berhajat. Kemudian ditawarkan kepada tabi'in. Kemudian dibawakan hadis yang mulia tadi, "Ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'da falyatazawwaj." Al-Hafidh Ibn Hajar dalam mensyarahkan bab tersebut di kitabnya Fathul Bari. Kenapa orang yang tidak mampu menikah? al Hafidh mengatakan seperti ini yang saya terjemahkan pada halaman 173 di kitab ini. Walhasil ringkasnya bahwa kemiskinan itu yakni ketika akan menikah tidak menghalangi untuk menikah. Kenapa? karena mungkin saja dia akan memperoleh harta di kemudian hari. Kemudian saya memberikan penjelasan, yakni kekayaan dan kemiskinan sifatnya nisbi, relatif. Sekarang kaya, besok miskin. Sekarang miskin, besok kaya. Karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an senantiasa merubah diri mereka dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. dari kelemahan kepada kekuatan, dari kemiskinan kepada kekayaan, dari kesyirikan kepada tauhid dan seterusnya. Dan Rabbun Azza wa Jal telah berfirman kepada kita. Halaman 174 dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Allah tidak akan mencabut nikmat pada diri seseorang, pada masyarakat apabila mereka tidak merubah ketaatan kepada maksiat. Allah tidak akan merubah nikmatnya dengan adab kecuali manusia merubah ketaatan mengganti ketaatan dengan kemaksiatan maka nikmat yang Allah berikan Allah cabut dan Allah ganti azab karena Allah tidak akan mengazab orang yang taat Allah mengazab orang-orang yang zalim apabila Allah menurunkan azab kepada masyarakat yang zalim dan sebagian masyarakat yang taat maka terkenalah mereka semuanya Jadi kalau tidak ada kezaliman maka Allah tidak akan mengganti nikmatnya dengan azab maka para sahabat merubah merubah keadaannya dari satu keadaan ke keadaan yang lain dari kemiskinan kepada kekayaan contoh yang paling menarik bagi kita dalam kehidupan para sahabat merubah keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain ashabus suffah tahu ashabus suffah mereka yang tinggal di teras masjid. Sekian puluh orang banyaknya. Di antaranya sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ashabus suffah mereka yang pertama tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga. Bapak ibu tidak ada, istri tidak ada, apalagi anak. Dan tidak punya uang Apakah sepanjang hayat mereka mereka tinggal di masjid teras masjid? Tidak. Sekali-kali tidak. Mereka merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sekarang mereka tidak punya, umumnya mereka orang-orang muhajirin yang hijrah seperti Abu Hurairah, hijrah dari Yaman ke Madinah, tidak membawa apa-apa. Mereka beliau tinggal di di di teras masjid tidak punya keluarga, tidak punya uang, tapi para sahabat tidak diam, tapi merubah keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Oleh karena, karena itu, silih berganti yang tinggal di teras masjid. Lihat para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an ketika di Madinah, daif, lemah mereka robah keadaan. Karena Rabbuna dia akan robah keadaan seseorang sampai orang itu merubahnya. Mereka berjalan di atas satu takdir dengan takdir yang lain. Berjalan di atas satu takdir dari satu takdir dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena semuanya kita berada dalam takdir Rabbul Alamin. Tidak pesimis. Jiwanya kuat tidak pemalas. Bagaimana mereka pemalas? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada para sahabat doa-doa untuk menolak doa